Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalimun. Alhamdulillahilladzi amarana bi ittisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم yakul lahu kufuwan ahad satu bersatu bersaudara Inna akramakum indallahi atqakum Allah tidak pernah melihat penampilan masa lalu yang Allah lihat pertaubatan dan keseriusan kita, kesungguhan kita dalam pertaubatan. Puji syukur milik Allah, jat yang maha luhur, yang maha gopur, yang maha mengatur dan maha mengukur. Kita akan belajar dari pohon yang ada di sekitar kita. Ketika ada angin menerpa, lalu ada daun jatuh dari satu pohon, lalu kemudian daun itu jatuh, pertanyaannya, Allah tahu nggak daun jatuh kering dan basahnya? Sama seperti kita hal, layaknya hari ini kita Allah jatuhkan ke tempat yang mulia halaman Masjid al Mu'tajam. Mu'tajam itu tempat di mana doa diijabah. Dan ini wujud ijabah doa orang tua kita. Orang tua mana yang tidak indah dan tersenyum selebihnya menangis bahagia melihat anak-anaknya soleh. Setuju? tong sombong mang tong gede hulu bising tak sub helm bisa lempang kapus dai mutajam pusdai banjar banjar teh singkatan mari banyakin belajar setuju Allahu akbar karena dakwah itu mengajar bukan menghajar setuju dakwah itu merangkul bukan memukul setuju dakwah itu menyayangi bukan menyayangi bahagia mah tekudu jadi bupati tekudu jadi presiden begung awak capek bahagia mah aku ketemu kalian juga bahagia eh aslina wani diriungkan monrek ayam monrek wanian Allahu Akbar brigas ayah brigas juara Ki Adi XTC ayah XTC. Allahu Akbar ektc singkatan ekstrim tapi cantik punya Bri B bring karena kehaan B bring karena salat les saat narang GPRS Gapor tikrek itu emang Tenang naon Hirup tong kagok bro tapi tong ngaabonerhonpangi jeungng tikotok di jalan Tong sarwana kamu diambulahan udah beda kacuugak pakung kacuku nuhipu kacuugak paku masukku muka luhur muka jugak nuhipu Iya nu ka luhur diambulahan Aduh, aing dikotok suku jadi heras. Cai mah gitukeun weh. Tapi itu sugesti. Selama ini kita tersugesti dengan keadaan. Dulur, garelut, baraya, pasea, rek nepi ka iraha, brother hayang maot ke kikituan. Tukang roti paena ke dagang roti si aslina. Jeuri kurang ningalina oge. Roti suuk, roti kacang, roti kadet, roti pisang, roti-roti, roti-roti. Jeger kata berang motor. punya akarat la mau takjawab kantonuk dapoin ada roti atuh tukang mu payah dibetokgurameju <laughs> Bahar Batur jumahan yang mus ditanya nggak jawabnya juga nu bener ini ahamillah u Matara kago jumaahan Istiomah A banget bener ya ah. maut na dipotogura tongnyalakangura bro tahulah sampai maut dikayaan tepuguh maka bersyukur atas nikmat umur Allah yang maha mengakur maha mengabuni maha mengukur anu me ngawur merek umur supaya orang tafakur berpikirha jangan merasa gagah ganteng cantik beauty tileletik ganteng permanen sehat awak ngilu jumba ngilu jumba, repun geria jeng borma nya sehat awak hei syarat mati tidak harus tua dan setuju dokter os apa dokter maut mana lain dokter hirup kene dokter wae ahli kesehatan maut Olga wafat jupe pae uje uje mawatna naik motor balik ngaji untung nanti jadi husnul khotimah naik motor nabrak tembok jebret detiknya masih berdetak tapi detaknya saling ngedetik innalillahi wa inna ilaihi rajiun tapi beruntung mawatna balik ngaji dia nubak mautna keur mabok kebereyan botol aduh sia teh oplos botol dilebok daku mabok memang, ngaca ngacapruk mang jadi saya kan imah di sawahnya ayah orai ngaleor di sanggana karena Mekah bergoyang dengan seorang yatim bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi baru dap nukara resep nugelis di dia lamun hirup yang sukses mau orang nangis yatim. Nah kudunya ah ke budak yatim. Bapak mun urang moga budak hayang jajan kuy duit eueuh sakitnya tuh di sini. Gak agama mah wani jeung adodetna ditamu teh di sanguan. Budak hayang jajan eueuh nu merhatikeun sok ayeuna tanya balik. Tanya balik mun budak yatim hayang jajan mentana ka saha? Budak yatim ingat kaindungna, kumaha menahan air matanya. Maka bersyukur masih punya ayah dan ibu. Muliakan mereka. Ibu menangis bahagia hari ini ketika kita berkumpul di depan masjid, berdoa bersama-sama, menyamakan frekuensi, satu bersatu bersaudara. Allahu Akbar. Sadulur, sakasur, salembur, sagubernur. Tadi ayat tulisannya nakaos tadi dimacanya. Hayu orang ngajaga lembur. Ayo lembur orang mana? Pur. Ini dikubur. Aslina Wani diriungkeun. Ya mau nganter nu asasi eta we nu maote uh ngadedet kuburan ge. Ini pangsumangetna isukna manehna didudut manehan. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Setuju? Hari ini kita di punggung bumi, sonlah, sapintrong. Besok dipindahkan secara paksa ke perut bumi. Tuae, hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Muntenya hotongnya nyahoanan sedang apa dan di mana tadi lagu kematian ke saya kan ke opik bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari uje contohnya balik ngaji naik motor jebret nabrak tembok di hari tak orang ngaji make motor haroream haroream dipegat leasing <laughs> liar jeng pusing nya ning racing racing katanya bukan motornya bahwa sahanya nudi Harley Davidson Pan Sopian mautna kerturing. Tena naon ngan jaga wudu Pom bensin menyediakan air dan angin. Air ke wudu, angin ke hair dryer teteh. Semua anuk mah. Sok wudu mah berwudulah sebelum diwudukan. Setuju? Salatlah sebelum disolat. Kemeslah sebelum dikemesjidkan. Rizki mah ya di masjid aslina lain di pagawean. Pagawean mah mere gaji. Komo gaji buta mah jadi kolesterol sih ya. Rizki mati out punya gajimat didunungan Riki ma we kan gajima slip jeng truk mata nubanga dan gajima sok slip yangng set dituna teh gajima terbatas Rizkima tak terba sokih gaji mil Riki hallus pemikiran te sebenner gitumah maka ga Ka Allah Ka masjid ah, datang aunnya doakan tahun a sing Haji jeung umro amin Oke bakal panggil jeng sai sofa marwa sofa tujuh balikan teteh pertanyaan anak Siti Hajar sofa marwan yang anon, dengan cai cai mah ya di masjid orang mun halodo nyarisnya di masjid omeh di masjid ngecas di mas Bandung mah ke masjid baru alhamdulillah barudak pinuh masjid ku barudak ditanya ngiri ngecas oplok cai teh sholat terus ganti ah masjidnya jadi alcasana eh. wah cocolok teh loba tapi untungnya ke saya sebagai DKM non ngong adan ngarilu salat eta teh dakwah mengajak tidak menge kagok caing teh waipayan mesti oh beki pinuhnya gunung ngadota eh. nya bae we da teu udunana tuh nya ngariungna nu penting mah jangan menunggu bahagia untuk berkumpul berkumpullah seperti ini saat ini pun Allah bahagiakan kita setuju karena dalam matematika kehidupan saudaraku satu tambah satu bukan dua kalau matematika dunia iya satu tambah satu dua, hiji tambah hiji dua, bisa ngaji bisa ngadoa. Dua tambah dua opat dua sok menang berkat. Opat tambah opat dalapan mengus ngadoa menang berkat kudu dihakan. Dalapan tambah dalapan seberapa genep belas mengus barang hakan beteng sok jadi teas. Dalapan tambah dalapan seberapa e, eh, nu tadi belas tambah belas seberapa mun beuteung geus jadi teu ah, sok era ku mitoha panjang teh tafsirna teh tah da matematika kehidupan mah hiji tambah hiji teh bukan dua hari ini kita terjemahkan satu aku satu kau jadi terharu eh jangan rindu berat cukup aku aja ya jangan rindu berat cukup aku aja jalan ngaji di jalan hmm. ya satu tambah satu teh luar biasa. Satu Adam, satu Hawa. Berapa miliar manusia? Ini satu tambah satu sama dengan juara. Ada satu monreker satu Brigade, satu XCC, satu bersatu bersaudara. Allahu Akbar. Ini kekuatan, Mang. Nucerik jangkrik, coplok hulu jangkrik. Potong suku jangkrik, Nucerik, nungadu jangkrik. Selama, selama ini diadu makan buka keayaan. Puntennya Ngeslah capek, cabut skat, cabut jam. Baju boleh berbeda, tapi hati harus sama. Allah Akbar. Asal nanti Allah dicekel ku Allah buktina maut mah masing-masing mun ngaji dahar catering parasmanana bareng daharna dona bareng tuh. heeh orang tadi di organisasi bareng sekolahan seangkatan kampus sealma mater mautna bareng tuh? berapa teman sealma mar mater yang sudah dihantar Berapa teman seangkatan yang sudah mengalami kewafatan? Tanyanya, kenapa kita masih dihidupkan? Di obat, mang. Tak terasa waktu berlalu. Titik terus bergulir menuju titik akhir. At terus berjalan malah terasa cepat saking nikmat. Komobiat, kuduna pakai taat. Waktu terus melaju mendidik titik akhir yang namanya maut. Kullu nafsin da'ikotul punya akan mencicipi kematian loba balad geerwe ngago diburauran mau mana orang kita maca yasin 40e mau obat duit keluarga sok yasinan 40 poie di hujan ah, go saya ngaji olangan curang ke teman sejati hanyalah ama baru bra baikkcing di mana wa tong-tong kendahan saya ulin ke Brotherhood di aku dulur, ke EKTC di aku dulur, ke Briges di aku dulur, ke Monrek di aku dulur, ke BGR di aku dulur, dah KBG dulur atuh karena nas Al-Baqarah 217 ummata wahida. Asal jelema teh hiji Adam. Di baturan Hawa. Karakternya beda. Adam tuh punya karakter ada maunya. Maka hati-hati ibu-ibu ancam kena diabetes. Kenapa Ustadz? karena sering menyantap janji-janji manis para kaum Adam. Gula darah naik. Tapi lamun hawa, hawana curiga. Satu etik nanya. Ayah sisir saku nanya. Atau sisir naon? Sisir plastik cuy. <laughs> Nah memawa sisirnya mega gasep tiga mau ocan nyisiran wahenya luar biasanya. Maka indahkan hidup itu dengan satu bersatu bersaudara. Fa aslihu Baina Akwaikum bising maut kerpas rugi juga domakerkurban di puncit Batur nangisnya geleleencengpuluna behenng karena dipuncit ku panitia eh kurangmah didu bener domanya kalaukunya aya bohol jallu di amor berarti doma LGBT tak bapak-bapak nusap juga doma mah bikag batur di amor mun ibu-ibu jika hayam jauran huut kumanena tadi pacokan, ku hayam batur ulah di sebredan talaki ge kumanena tadi urus deketan batur ulah Lo teh ada daging hayam ya. rek itu ayat entong mang saatnya pulang bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita sok tulis yang status atuh bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat betul tidak nuker mabok maut raja-raja mati rakyat biasa mati orang kaya orang miskin mati. nu kasep mati. nu gelis presiden siar bejakeun encan eh kuluman alaihafan hafan, semua akan binasa setuju Fir'aun mana Fir'aun tong sombong tong gede hulu, bising tasub helm ceksi mama. mamah buat E mu mamama Boga budak ukur pinter ga kekuasaan Boga wilayah teda salat teda tobat siapilraun ge apa E epi mautnya pilraun apama Punaonin <laughs> cair laut diuup disebut goyobotan disangka marjan atau bung harta muung mamamah pautnya jika gitu E salahba Bengarun ke Bengar dilekan hartana kanutanah matamun mengi harta tinutan hartanaon Hayya jelema ngaranna korun embung punya masa lalu yang kelam. Cik atulah nu penting epi nya, Soleh ganti ngaran epi jadi soleh lain. Sese tak banget. Kalakuan rubah, wudhu, meneh teh gawe we 24 jam. Saya gaji dulu 15 juta. Karena pinter tang nage lega. Eh nu pendek mah sok pinter karena sirana deket kanu beteng. Kabeh selaras, segalanya jadi beras ningali naon tapi duit tuh tapi nggak jadi duit lompatnya orang jadi DKM diskoti karaoke masas orang gawe eh, bahwa mas antrenan di Braga di rumput di CP apa lu lah budak Braga rek naon nyarek kikituan we mama cerik tapi mama mah terido mama melahirkan epite antara hidup dan mati terus nu dilahir ku mama lahirnya jadi kia maksiat Cina nyeri hati saya mending karuron maneh heh oh si mama cerik orang tetega euh meninggali indung ceriknya epi da epi nyaho atuh sugante mama teh yang duit mentak gua bang te mama mah kongkorong coplok anting lengit gelang lepas ke epi mama mah duit butuh epi soleh nah mah bet kudu soleh epi tingali surat al-anbiya surat 2 hiji 105 sok buka bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh sok epi ame teu capek soleh gapleh gaul tapi soleh juga mual mayar kamu mana mual meli baju ge bakal endorse KB Iya tikupluk nepi kali kolor jeronya tara foto anjir mahnya dipoto dikutukin emang orang David Beckham nu iklan kolor nya kecuali kolor nyeun we sorangan tina karung tarigu tulisan berat bersih bersihna tong berat bersih 25 kilo pemajikan ngalengerek ya gede-gede teuing tak kolor mah di endorse ah nyaput sorangan tak cek si mama tapi eh, yang naon sih nya yang asup surga ada sukses mah pilih lain di dunia mun maot asup surga nu ngagawean naon tuh mah the real man go to masjid ini ke masjid teh lain dipuji saya beda keur mau nu ngageungeureuhkeun da sieun di kadeknya tong ditingali leutikna cabakan mah gedean sok cabak sok Ya, Keur mah eueuh ngagenggereukeun aing ka masjid make gamis mah anjir disungseurikeun. Kemana budak penaik mau make daster cenah uh, hayangna dijingkang tanyahun anak langit meren. Rama ka anak langit ge teu teu make casting da banget ngijinan atuh. Kasep sih ngan gentle jeung ngangenin. Kenaon kasep ge teu parayu mah. Ah, engke di sinetron aya sinetron anyar di SCTV ganteng-ganteng mubazir. Pemainnya orang Banjar Karena jaromlo nempi ka ayeuna. Rek kitu wae emang gerak kawin ya sama buruh Sunatan bareban kawin teh dica enon eh, non kieu teh dicarekelan berarti beban lepas lepaskeun eh, ada mah coplok <laughs> Tuluy naon sih mun geus kieu di disintrek baong ih curancai ame najisna palit tak ieu wajib dia ngaji agama teh baheula lagi urang kitu wer bir kidik sintrek asupkeun deui karunya disintrekan wae Oh, kok ngaji makanang tong disintre kucuran cair cek hadis teh bimururu Realma kucuri air bag teh hadis ditah dihampla anjir pun diamppla Linan be aset negara kiihnya eh subhan lo agama nanti jadinya saya aduh ngaji Islam teh ternyata Islam tuh selamat lama teh di mana weh saya tangka kiihan semuanya nyabok dawa lengenan punyaan wahanapuntangkan naon atau ayah sim aya cacing ya jangklik aya naon kemamunker hajat so ngawinkan budakna kihanku urang wo kau bawa palitkabeh Anjir Harunya panganna balaau hangsur basso tahununa Jumpa-jumpa so rek naon coba taknge teng bahong kiih Di Islam aya aturanana ke masjid aya aturanana KWC aya aturanna naik motor aya aturanna yuk nga yuk kembali ke masjid biar dapat ilmu tak si mamah teh bahagia saya mau ningali orang sok tanya ke ibu-ibu bu resep teh budak buka budak soleh bu tah kadenge ceri daging jadi sakali deh ibu hoyong budaknya saroleh tah iya soleh ngaji ngaji ngahiji ulah pahili kepisah mau jadi dua si mamah gitu sarua yang ibu-ibu dia epi mama mah hiji epi minta sholat kita ngaji terus sedekah ame beungar sedek sedek supaya barakah aya jelema sangsara gara-gara sedekah menurut gumis nubeaklet kumislet uh pabrik kumis ya noah pabrik silet buatan Allah beak suku pakai lempang sappatma ngipisan suku pakai lembang kipisan nganelan diabraraga siang anganelan manjangkungan sok punuh pakai nanggung ngadekkokan ngamuncukukan tuh buatan Allahman dikallukan stress yang mengosan man duit loba penga butuh uh aslina gitu eh dibagi-bagi terima kasih terima kasih saya mah 10% ke rumah 90% dibagi-bagi tapi lain partai orang banyak gitu eh dah dititah ku Allah anfik unfik alaik kau keluarkan ganti yakin tapi ke Allah tapi bakal jadi jelema pang bila mah umroh haji bulan gesok Ustaz tanggal 11 saya ke Israel ke Al Aqsa ke Istanbul ke ke, Mesir toh, endorse ya di dumayar orang mah ngena. Jadi benar cek Oma Irama. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Dan kutukannya. Hati-hati mun si mamah ngambek. Jadi kenyataan. Epi bawang mana cikal licik nakal penjara dicokot lah kebon waru dua bulan cangge anjir di karantina cingogo anjir tengising temani uji nyali coba mau ngungkuan. Awak pak pasantren nupang mahana di dunia sekolah termahal di dunia kebon waru gampang asup hese keluar mun ITB mah hese asup gampang keluar bener mama mah sacidu mentu sakecapnya tak mah cangke keluar pengacara termahal di dunia ibu tong sekali-kali deh nya, nya. terus mah epi kudu koma sing malila deui Pak antemang dihina ya kedibersihan gua Allah orang adan dan anjing saya tak adan goblok anjing melak parema jadi jukut melak hadema timbul butut bener eta ok oh, melak jukut jadi parete epi sing sabarnya da epi bawang balena enak ke masjidnya sari-serian atuh tarap anjing salat wae hayang nate ngajingkang eh muntu inget ka Rasulullah Rasul ge diciduhan tengah lawan lain teboga ciduh keur ngajarkeun hirup teh ku bageur Rasul rek masjid ciduhan cerot balas ciduhan teh pelong Menurut nurut ka Rasul ciduhan cerot ditinggali janggung badak ah ini Isukna ciduhan deui, beuwi gede mau akan nebo ya. Tah, Rasul ge kitu. Di ciduhan, teu males ciduhan, lain teu boga ciduh. Lah Jibril ge datang, rek dikumaha ya Rasulullah nu nyiduhan anjeun, entong cik Nabi teh can Bener gering. Tah pertanyaannya ketika siang meludahi Nabi sakit ya. Mun urang harita nabina, urangnya sarua ngalongok ngan ngomongna beda. Nah euy, eureun nyiduhan beak ciduhna. Butuh sabar adrem kunaon mana panas awak huh? ayah anjing untung nabina lain orang, sih ya, mengharita nabina urang anjir riwe pemaaf nabi mah geus hampura nunges mangges wetong sekali kali deh. eh eta gogodananya keur salat ke eh, dijejek aduh kan nikmat nate kenapa karena kita yakin ada hidup setelah mati yakin ada akhirat setelah dunia rek kitu wae eh, mah kulluman alaiha semua akan binasa dunia akan hancur ya geus maghrib geus 14 39 setengah tilu tah tahun Islam teh ngesek dan mah kiamat anyar gitu wae yang kekinian itu yang ke masjid nu ke masjid mah ke setuju tidak the real man go to masjid tan nah, yang jodoh nu karieu ya nu sok masjid berarti dia cowok setia Allah aja disetiain apalagi kita coba setuju tidak mula laki gagah komunitas motor touring na kemana-mana ayo subuh tuh ke masjid mah cowok soleha tong disarung gaya teing di rok make mau kena pinky lalaki mah di masjid jangan jadi pria Muslimah, jangan jadi cowok hijaber tapi di masjid ge untuk ke masjid karena halus mana ustad mau di ustad mau di saritem pejeng preman mau di masjid halus mana apa itu preman mau kunaon mau ampli kasetrum anjir nyata halus oge sih ayo di masjidnya mau senal mah ditunggulan kumasa ulah oge yang ke masjid teh amalkan amalan mas Mama pi tobat tobat tobat yuk Saya kan di komunitas mama mamana di Bandung mah sampai di Lamborghini nepi ka kelas Honda bebek nya ki ngahiji dulur kabeh setuju di akhirat teh ngumpul bareng deui mun orang eueuh ke di antrian surga tanyakan siapa Abi ka mana bro di Banjar tentang indahnya beragama tindak tentang indahnya satu bersaudara pertanyaan pak aina habun marana yuk, iya, gaya pas wae maka ini semoga Pak bapak para pejabat daerah. Bersyukur Pak, anak-anak sekarang sudah konsumsi Pak. Di sini ada monreker, di sini ada ektc, di sini ada briges. Allahu Akbar. Tak mun kolot pas ya era, ya di DPR garelut wae emang contohan mang. Pak rek itu wae eh, Pak gitu. Bapak susu banget lain nyontohan budak teh jadi damai, Pak aslihu baina akwaikum. tuh. Eh polisi ya tentara ya bapak-bapak Terus kia tuh dangenah mah. Dina semen sasake digotong kulobaan mah hampang. Persoalan bangsa itu sekarang bukan di sini masalahnya. Musuh kita jelas Yahudi. Ya. Sekarang coba ustad nuker di linggis ya. Heeh, kuno gelo deh. Aduh, aing mah euy dilawanan sarua gelona. Pinter sih itu mah nitahna nu gelo, tapi lebih gelo nu nitah nu gelona. Saya pernah ini ilmu saja ya pengalaman. banyak korban ustad di Bandung punyakullingis pelapunan nugello ngaji ke rumah sakit jiwa Ustad cenalong stres perawatk dokter teh eh teh Ustad ngajar cena bisa suserian bahagia kitanya tong bat siap us ah, amplop nama curaliwa tadinya kapasien-pasien enuker make nyerek make tali sama tuntungan jeruk yang jadi artis mancingmania cepat nuhiji gimana naik karena tihang listrik ngapo angor diluhur man kawetannya Syrip isi gitubukkti bulan kedua saya datang lagi gitu suster jebak nanyangus tergelonyangus tembo menang laut kurangnya dibinggung mana nanya atau ditanya tay aya naik tihang listrik ngangsho dokter eta mah kajebak simpen ieu iya, na mapna simpen ih dasar nu gelo mah kitu pat manehna yang seuri panggil deui ku dokter nu lain sia maneh gelo anjir eh gelo-gelo maneh tong ngahakimi bae naik heula gelo cina geng motor dituduh gelo urang mah sok nyeri hati teu kabeh gelo aya nu solehna buktina briges ta balik ke masjid Allahu akbar di Bandung aya ektese berhijrah Allahu akbar di Bandung ayah GBR berwudu. Allahu Akbar. Di Bandung ayah monreker syariah. Allahu Akbar. Eta mah nu riweuh kene mah nginjeum baju tuluy jahat. Jadi orang nu dituduh roti ka tai beuritan atuh. Tingali mah tai beuritna tong rotina. Otak sok ngomong ke polisi tong dibabat gabe atuh dan meningali mawar bunganya jangan durinya. Setuju tidak? Lihat positifnya loh, baru dak motor toilet WC nah tidak ai baungna ditingali. Setuju tidak? punya Yu bareng Allah Robjannahpitaqwa Allah wa G gaspo rem sau gas remt resepa markas motor teh di masjid jadi geng motor sariah keren menang na di jari ilba blala kankersum LGBT tong LGBT LGBT diban LGBTanggeraji ah, kalau tak Adam yang hawalin Adam yang Adam si teh nyanyi ya tak terasa waktu berlalu ku tempuhi dengan dosa setiap hari kita membuat dosa nyeri awaknya tuh mentenyen dosa teh ngomongkan batur ngahina batur nyen status palsu oks ya statusnya palsu dipoto na Ferrari batur Alhamdulillah senabung aku kebeli handphone Oppo <laughs> nyatai tenan naon sih kan rek ngaji wae biolumpang live IG kajian dari itu, Tuh saudara min suasananya tuh. Letaknya di GG. kenapa sih mau dipototnya dengdek sih lah. Kurang mah nyaho, kalian butuh sandal. Ya. Sampai ayah Cilepeng status lebay pisan. Jangan pingku karena aku di rokaat kedua cenah. Goblok tuh. Tiap ganti rokaat, tiap ganti status. Di share ke grup WA. Yang di komen itu waduh mana ke sholat ya foto orang ke ruku ya. tapi dinya anjir hati-hati statusmu menyebabkan amamu jadi hangus ria ingin dilihat manusia dilihat mah Allah Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa mengeluh? Karena tidak meng Allah. Kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Maka kalau ada yang memakan kita, melepaskan kita, nggak lepaskan weh. Itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Menta deui we ka Allah. Ya Allah genti dengan yang lebih baik. Setuju? Allah mah punya stok kebaikan. Deketan Allah nak cukupkan ibadahmu. Ya aku cukupkan. Dan paling berat dina kahirupan mah lomba ngangkat piring di hajatan mantan. Hayangna ke anjir. Enggak, tong saruana naik we kanu panggung, Menta ka tukang elektron, lagu kandas Epita Malamang tan puas jupa-jupana tajong. Nya ulah kita wae kerusuhan geus we ikhlaskeun karena Allah punya stok baikan Ya, setuju? Lupakan masa lalu, moving on. Setiap orang suci punya masa lalu, betul? Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Ulah nyeri awak tenyian dosa teh. Terasa waktu berlalu. Ku tempuhi dengan dosa mabok jina glut, maksiat bla bla bla bla. nista yang selama ini menyelimutiku Hari ini aku temukan di Mutajam di halaman Pusdai Tentukan jalan hidupku Rekamarana gaya rek itu wae Selama aku masih diberi umur yang panjang Tah diberi kene kuota usia tah naon murek bawang bawang tulur murek bager bager tulur ingat sakit gitu aja tahna kematian cuma dua Husnul husnul tentukan sikapmu sekarang Kemana Ustaz kudu balik? Allah adalah Tuhanku. La ilaha Asana ti ya Allah Allah semoga boga from to for. Asana ti ya Allah Ker Allah. Muhammad adalah nabiku. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya nu ngahijikeun teh Muhammad. Banjar Muhammad tapi namanya masih disebut cik mun urang isuk maot anu nyebut ngaran urang keneh aya goblok waka maot hutang bae kehead. Lain kahadean. Alquran alaquran atau Alquran teh Allaquran tong paswa Alquran adalah kitabku ayat ayat seta 360 ayat sampai ayat ya si apa Nun na apa op ganti-ganti atau bacaan salat ya Anali Ana mening lece dipakai tumpangan dah si ya gocengan Ganti atuh Yasin. Gaya kan? Waladolin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin gebek anjir ganti suratna we. Eh. Sangkana kitulikeun Allahu Akbar. Menang kita gitu, Ustaz cek Nabi Pakro mata yasaro minal Quran Baca nu termudah ulah lebay Panjang tapi ngacapruk Ini wajah itu ni waturis ini nawahajal baladil amin Parolangna insana pi asanit Marodanau wa aspara yang tigeleduk tah sapoe ya, ayat? eh da urang mah teu riweuh ah, atuh batak dikutuk jadi ustad teh konsisten sapoe ya, ayat. alif lam mim heup isukna uh, eh, al, anon dalikal kitabu ai poho teh tara inget dalikal kitabu la raiba bapi hudalil lil isukna alladzin 30 poe 30 ayat diberekan dibaca Quran tidak mengalami bahan kita yang membacanya yang berubah jadi cerdas ya dan ayeuna mah kabeh ah, lagu tahu bulat ya yang mah hafid tahu bulat digoreng na mobil dadakan na katel lima ratusan dua kali gurih-gurih nyoy Suara yang mana Suara yang sudut sana gurih-gurih nyoy benar tak Ustaz irah ngapalkan anak, tara nah. ngapalkan, urang nawe cerdas ngapoe kadengnya si tetangga bos tahu bulat punya dicijambe dibanung jadi apa budak buaknya langsung kali teh Hava pada orok ngajar ik Quran dengeken geraok dengeken ngomo ngasih mama teh kalau ah, mama nyeril ngajunukan orang ter matatak hijrah kemapi baca Quran tolak sapposa ayat tulu sedah sama punna kalau Allah dibenggarken ya kan bodhu Wah iya kanas HP munt gituungan Kupenuhi dengan dosa Selama aku masih diberi umur yang panjang Allah adalah Tuhanku Muhammad adalah nabiku jenring ringtone netang ya, kenangan al quran lah kitabku Islam adalah agamaku Islam mah telitah pasea Cukup tisu wenu pasea mah Ayah merek tisu pasea nih Kenapa tisu laku? Karena cinta nggak pernah kemarau jangan nangis nih tisunya itu jadi bogohin kau udah tak ada kata terlambat tad urang melihat para yang tato pinu he eh, tato teh taubat total nges alus tong ditambahan deui weh nah, urang mah tato di dieu jagal di dieu kebersihan dibuka jagalah kebersihan <laughs> Nges, nu nges mah. Allah tidak pernah melihat masa lalu. Umar bin Khattab, tukang bobok, tukang tarok. Heh, balik ke Rasulullah, dikuburnya di Raudoh di Madinah al Munawwaroh dimuliakan. Khalid bin Walid peminum Homer dimuliakan. Orang lu bicara masa lalu dir mantan. Maafkan aku yang dulu. Jangan tanya, aku di masa lalu, aku tidak di sana lagi. Kalau kemarin aku haram jadah, sekarang aku ada di atas saja ada. Kalau kemarin aku edan, sekarang aku adan. Kemarin aku buka orang, sekarang aku Kalau kemarin aku maksiat, sekarang aku taat. Kemarin aku bejat, sekarang aku taubat. Alhamdulillah. Kalau kemarin sebelum sehat akhwat rasanya tak kuat pengen nasi coklat biar aku punya niat dan tegla nanti saatnya telah tiba ku ingin kau menjadi satpamku tukang muka pantok gitu awas kadiona tengah berjalan bersamamu dalam terik dan hujan berlarian ke sana kemari dan tertawan hujanan bari lulumpatan Bahu lama sih ningali ahwat teh hayangna mere coklat Valentine Day pret ah. Ayana mas siapa yang memikat sorry Kan aku tambah kamu kita. Ya, tidak sama di kartu tanda penduduk membingkai kesamaan di kartu keluarga ya. Ya. Kalau kamu nggak mau balad anjir, hayang digulung. Cinta ditolak, dukun bertindak, bahulah etama, Sok balik ke Allah di Berenu hade. Tak ada kata terlambat tuk bertobat di hadapnya. Mus hijrah. hari utung hijrah jeung Oh oh, kamu ketahuan geus hijrah. nubir Laguna dah lumanrang eh, lain artis tehhirahmun kasep tehhirah Nabi Yusuf kasep ibadah kalaulon nabija kurang nge selain lamb jaep teba yang jadi para cacing kalau sombong dengan kegantengan ngaji ke Nabi Yusuf Yusuf ganteng 50% ke Yusuf tah mewakili cowok yang pernah ada di dirinya 50% ganteng memagnet ngeritan leungeuna ku lihat Yusuf 50% di Yusuf 25% di Muhammad 15 saya sangat dibagi-bagi setik ewang atuh steng stengnya lamun sangsara teu hijrah teh Nabi Isa sangsara lamun benghar teu hijrah Nabi Sulaiman benghar apa istri Sulaiman saha Nyonya Sulaiman menilir-lir teuing aku siapnya toh lamun lamun Gering teh hijrah Ayub 30 tahun buduk seawak-awak sok teu mengeluh teu dibere BPJS teu dibere jam sostek Nges, istighfar, istighfar, istighfar. Hayang buka budak, istighfar. Hayang benghar, istighfar. Hayang buka rumah tangga, istighfar. Hayang usaha maju, istighfar. Jatah, ta. Fakbul tustagfiru rabbakum. taubat ada kata terlambat untuk bertobat di hadapnya. Husnul khot. Saya pas lumbang di hotel kadir ya Allah beda-beda baju tapi sarua hati karena ujungnya kayaknya akan sama kafan betul nggak tak berjahar tak bersaku ayah tukang jahit nyen kapan sorangan pakai saku tanya cek nah boleh ya sakuan eh ustad di masar teh panas jangan eh gitu mau masaku mau duit tak jajan sebelah ceker sia sanu jajana kita keuwe ayo kapan ayah sakuan tuh asar tak berjahit can baroga malah manyake boga butik ya siapkan kapan ngarana ke kapan mau dikapankan ya kapan-kapan wes besok werek lama udah mati mah misteri di anda duluan saya belakangan atau sebaliknya saya belakangan anda duluan walau alam sok we da KBG yang asup surganya nu nah inditna heuh yang asup surga ya ibu-ibu mau masuk surga red ah ini kayak film surga yang tadi rindukan bapak-bapak pengen masuk surga nyaho tuh syaratnya sing lo banyain kurangi maksiat apa Adam baheula di mana Hawa nah diusir ka dunya ngalanggar seberapa pelanggaran hiji mana yang ngasup ka surga berapa kali ditilang naon boga orang jeros ya teh taubat bareng <laughs> kieu nya bareng di surga surgana setuju Stop, hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Kendaraan di parkiran hari ini berbeda, besok mah sama keranda. Setuju? Kiran enggak? Kapan baju kapling pagede-gede ayeuna isuk mah dua kali hiji aslina pan sok disarean di pan isu kemah papan menutupi kita samake balik di embung kalau tidak punya amal rek naon coba entah Pak Epi hijrah ajakan baru dak babaturan memotoran yumang memotoran mah anger pimun kerturing tuturkan kuring yuk ke masjid mang pusing mawat kerturing terus sholat kalau ya, meninggalkan satu sholat kalau siksa dia karena orang di Cipalote ke ibadah ayo orang asalnya tinu naon tinu tanah oke berarti kenteng teh dulur orang sih Alhamdulillah saya jenang teraka goda aku sholat koplok ya ngomongnya istiqomah ini benernya sama gitu coet mak itu ceng celengan itu orang mah tina tanah jadi jelema matak anu sengketa parebut wilayah parebut anggota hei mana di jena tina tanah sengketanya parebut wae sia ya teh sertifikatan ulah kan orang balik deui kana tanah ya laitani kuntu turoba matak mun keur salat kudu ningali tempat sujud urang tong motah ninja hatori banjar ninja hatori banyakin belajar biar menikmati perjalanan hidup Iwo. Setuju? Banjar Ninja Hatori banyak belajar nikmati perjalanan hidup asik tong dulur di mana nage. jika nyiruan atau. Kentrip di mana wae potong tedahan kau jeng sahwe jeng monrek jeng ektes, jeng briges jeng brotherhood gitu we mabok antepkeun we tarik mabok mangis diamin orang mah si kohon age tara tara digodanya tah tambahan rokona bising oh si ngomong teh ker mabok Eh, dakwah mah merangkul bukan memukul, betul? isuk nanya, nges kontrol, tad ai peuting make naon mana meuli Jack Daniel? Masih masjid goblok cai teh. Gantian gua aing juta setengah tuh, kan jadi batian ya. Tad aing tobat ah anjir nyeri hati nggak ada yang adan ngeunaheun gitu aing posisi salat, ngiluh salat. Salatna teh leuwih ti batur, batur barokahan subuh karena modern geus lilat salat genep sia eta mah. Cai maneh aliran naon goblok. punya salat genfrokaandekKMT seat Waduh hajirek di tabbu anjingibutat ka salat wa Pakng balikan bos tobatnya bos tobat tuh Batman tobat Rob iturek tobat tobat naon si wa salat subuhbuskat lo dua an nganya nugenpkan ngomong si2uh punya tapi kan diajak kelah diajak memang bisa ada nurun pokalis band kannya ada nantidan anjir masjid makanansi adaman ditcap bersih saya terbiasa nyanyi ngomong nacap dicabut ya sudah anjing masjid urang pinuh penung ngontrol anjir sayatan nyibun anjing nih masjid langsung bin Mas aya lurah hadir nyare kanjlmaeta Sad, oh, naon atuh cenah masjid macam-macam wae ni. Itu iyo aya wae masalah teh masjid ieu iya mah. Jelema na jero, lan mik Bro, ieu iya, teh lurah bin Mas datang. Oh, naon atuh Pak? Saya nyebut anjing di masjid, anjing-anjing aing jeding dah. Rek adan aing tidak gor. Cukan teh nepi kadinya. Bapak mah cenah ku adan mah teu datang, ku anjing mah datang dasar pi anjingan cenah Allah aing. Jadi masalah euy. Tok tong sieun bener mah dibela salah nage ku Allahnya. Salah dina bener mah dibela ku Allah eta buktina nu ada jadi pinuh masjid orang kuno ngontrognya jadi pun masjid yang pinuh sing loba nyen kasalahan di masjid ceramah di ngejos tad lo aing bisa sebeberapa minggu di masjid sholat aing hayang ngasahar nyuran cenah hayang imaman meureun soal ku aing supirna ah luruskan cenah rapatkan dan rebounding cenah aduh saya teh gaul maksudnya subuh subuh pakung gitu buat teh goblok mana bisa gitu anjing aing mah mau motor yang ngebut kok mau sholat kuma aing mah tuh buru anjing kelamat kelamat pekte bener komitmen tak buraleng nih cek polisi tong dibere tadi kayak dibelikan di wah apa sangu padang mah curang tuh dibere sangu padang mah kaleng nangge dialungkan tak ya dakwah ya ada tewas atau siapa Jeng budak pang mah apalun kaleng boga keluarga. Hongguan teh boga salaki monde. Anakna dua, tilu, jeng nunanisin bibi-bibina susu capnona tak itu keluarga kaleng mata muni dahar karunya tak keluargana cik budak pang tanya tak mun ngariung orang Banyar teh kaleng kaleng wae ngariung satu unsa kali di lembur nyage jeroda gorengan jeng ranginang ah tewak budak pang tehnya ngopi ngesolat sholat can can sholat sholat orang dahar oh sholat nanti gancang yang nah, ya tapi kan jujur ya dah, jujur so aing bahwa aing wani pae ke balik imaman main bener ngadolna bismillah wallahu ahad allahu samad ada wah teh aya ta pulang tuh si imam teh cek nu tadi teh stajeun cek aing ge subhanallah subhanallah cicing mana teu rumah salah gerakan subhanallah subhanallah tentuna malik ka tukang bae kuhu deui kan ada proses tiap hati jadian dewe batal salat mah batal bercinta nyari lagi batal nyalonin nyalon kendei gagal gagal sholat sholat tuh weh Nulama gagalnya kan ulama bineka tunggal i kalian bineka tunggal tunggalnya. karena tunggal tunggal teh begitu Allah akbar ayo nama langsung guys ceramah nu ditato saudara saudaraku kiamat sudah dekat abi bahula bukan masa lalu Bahula abi edan dan alhamdulillah hirup teh kudu kul wallahu ahad demi waktu cenah bener tuh habis ada serian aing nu ceurik ya kudu diajar tapi semua jadi indah pada waktunya emang Pak Epi langsung jadi kia langsung naik daun jadi hilat ento proses lah atuh mah dicie-cie dihina diasingkan ku babaturan sakomono sia anjing salat sia teh mana ngorak kene ning aing kan teh nyolokan mentak make kupluk ame toba dedengean pas ningali nanti TV One mah anjing saya tadi jadi ustad goblok anjing sarap anjing salut goblok asli namanya jadi ustad kalau aing hayang anjing saya aing teh sama anjing anjing anu wae hayang maut keur nyebut anjing da tukang anjing-anjingan mah ka Izrail ge nyebut anjing meta kabutan meta anjing kemana anjing eh tadi anjing siar kemana jangan anjing juga sia anjing eh anak anjing aing anjing anjing eh sia kasar wae anjing anjing mah lemesna dihamplas tuh amun anjing indit anjing ah lieur ningali sia ya. nu mah anjing anjingan wae kasar eh anjing lemesna naon ini dihamplas ai gogog mah sorananya jadi Gus ini tidak datang nih daur ulang yuk tidak ada istilah terlambat yuk pulang yuk ke Allah kulubnu adam fotoun setiap anak adam punya kesalahan dan sebaik-baiknya kesalahan orang yang bertobat. semoga keringatnya mengalirkan penghapusan dosa. Amin. Karena di mahsyar pun nanti panas. Di Arabnya abdi nyenget rokok gitu ku korek di kandu batu kan. Alhamdulillah potongan. Ya panas ya macan sabarahana hana ah. Ya. Di Arab mah saking panasnya ngagoreng endog gitu pakai katel. Nah batu. Saja sementara ada yang mau nanya nih. Dua akhwat, dua ikhwan. Yang bagus pertanyaannya ada seperangkat alat sholat. Sok ya, dibayar kompan. Sok teteh ke depan, kasih mic, kasih mic. Balik setelah pesan-pesan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama dari mana? Ya. Nama Rizka, ya. Plat nomor mobil saya R15KA. <laughs> Rizka. Sok atuh. Uh, ini keluar dari tema ini ya Pak Ustadz ya. Gini, kan ada hadis yang menyatakan bahwa uh, suatu saat akan ada uh, yang menghalalkan jina terus uh, musik, terus uh, apa ya? Dan padahal uh, semua itu kan diharamkan ya. Nah, saya yang saya ingin tanyakan di sini untuk musik itu musik yang seperti apa Pak Ustadz? Sedangkan sekarang ini kan uh, saya banyak ya uh, apa ngedengerin MP3 salawat itu hukum bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Rizka. Rizka itu singkatan rindu ke surga. ceka Bandung rame anyar hijrah musik diharamanganmusik jangan digeneralisiir musik tehrama ada nada lain terus jadi haramut musik haram ke lambmun gitar Nah ditegal kan haram paham aya tadi dugem Umi Umi ceket it now, check it now. Mayat. Sok, baca praktisi hijrah. Mana gunaon hijrah? Denge musik, musik naon? Ada sajadah panjang terjadi rindu ke masjid ulang teh kieu Tuh kan jadaya. Enggak bisa dijenelarin semua musik haram. Hei, kemana wae atuh gaya gawe jeng ulama, tidak semua musik. Sok mah. Nah, jadi teteh jangan tergesa-gesa, kalem bawa kalem jika tai ngambang kalau baledok hancur bau sararea hei halal haram itu sudah jelas al halalu bayinun wa bayinun. bayinun musik yang seperti apa kalau jinah jelas haram haram tapi kalau musik masih rancu karena nabi pun pernah mendatangi imtan jatan syukuran sahabat nangap nasi dirinya nabi tengomong ngomong nana ria-ria tapi jangan menggunakan musik yang melalaikan jadi ingat kepada Allah despacito jadi poho karena hutangnya teriwe. riwe Havana onana naon coba tinggikan ya bagaimanakah nah, jadi ingat karena mawat atau lagu mati tak bisa lagi kau hindari kan ke jadi laun mengingatkan nggak jangan musik-musik nu menenangkan hati seperti sholawat jadi ingat ke rasul jadi pahala nggak and behind the music itu sendiri setuju jadi selesai ya. Semua musik haram. Yang haram itu yang melalaikan ingat ke al Allah. Okay. Ahwat dua, ikhwan dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bu Yati Ustad. Siap. Eh, ngahajah yang dipayun calik teh yang ah. ningali Ustad jelas. Allah. Ternyata kaset gening Ustadnya asli nama gitunya. Ibu Abi teh tos curhat bab eta teh kasih mama, mama pengen sayang dicadar. Oh gitu. Benget fitnah. <laughs> ya. Tapi kenyataan anak Ustaz Kasep alhamdulillah, Kasep ku ilmuna Ustaz nya teh keuing KGR er, nya. Kasep ku ilmuna. Nya ada Abi mah teh udunan <laughs> Siap. Bade naros. Apunten Ustaz nya. Siap. Ah. Iya, bade naros kieu nya Ustaz. Eh, kan iya sesuai sarang orang babarengan ngajaga lembur Ustaz gitu nya. Ya? Tah kumargi di waktu-waktu ayeuna tadinya nuju usum nu gelo geuning nya ustad. Mohon di eh, saatnya satu. Kapan harus kenal ke ka ustad kitu nya. Nuju usum nu gelo kan? nyariksa us, nyariksa ustad gitu nya sok ustad teh nya uihna teh disiksa ku nu gelo kitu tah ustad nya. Tah jantan abi teh bingung jami nu normal teh nya ngemutan jami gelo gitu ustad teh nya. Da ayeuna mah nu garelona teh nu gelo didesain gitu ustad nya. nya sih ayaah nugello badai mayan Jami tehasa e, naon teh bikin strategi gitunya hek dipilih teh Ustad-ustad gitu Ustadhit teh bingung gitu teh nga mana anak-anak gitu teh nu kelo apa jadi cager apa nu cager jadi nu kelo gitu Ustad tanya Abitjantan bingung tagginaan uangkitayo Ustad nugelo teh sumping ka Banarnya hajan tenanlungi tabuh no no tiga menit di Al Ihsan di Bodo Batunya di Buah Batu masjid. Ya, di Masjid Al Ihsan ayah nu gelo kukulintingan Ustadz jam 12 sungi ngontrolan pasantren kehel aya nu gelo ngontrol pasantrennya tah jantan kecurigaan kecurigaan jalmi normal teh Ustadz jantan bingung gitu tah solusi akumahnya Ustad et ngarup piikan patsan Oke pernyataan sarung pertanyaan anu memuaskan walabu juara pertanyaannya kekinian Bo dibandungi ke direah ke ku gosip nugelok teh cedijeng tuana nugelo matik kootok nah itu nugelona saha nunita nugelo atau nah memang sama jengah gelona yang jadi hansip kontrolan me tului memualingis ngan salah nenggel ka ustad hei nugelo mah burek ngabunuh ge mau ayah mana tamu yang dicabut tatan amal sok garelo iya mah walau alamnya naon tujuan anak bikin resah we ulah terjebak ada tujuh teori komunis salah satu saya dapat kajiannya dari Mahfud MD dan Roxy Rung ya teh geus tibaheula ge kieu, baheula aya gosip santet. Itu sasarana ulama, ustad, maka chef ulama, chef ustad. Nu urang kamari wani paeh keur jahat, ayeuna kudu wani paeh keur bela agama. Allahu Akbar. Kurang mau bisa ngaji menuhurukna kalau menteri mati masih banyak yang audisi artis mati masih ayah idol ulama mati lama cari pengganti enteng mentak belaan tayana diadukan jeng nugelo era ngalawan nangge dilawan nugelo teh dilawan bahaya kumaha nyantepkeun we bu doakan. Soalnya sudah jadi fitnah sekarang. Kita aja yang harus waspada. Karena kejahatan tidak terjadi karena ada niat pelakunya. Kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan. Waspada, we nama. Makanya gadang di masjid jaga ustad mun kaluar ti gage. Jamaah geus ti ustad pas saya eh, sholat ada ustad so dijemput ngaji tiga hari empat hari sampai hari ini nggak ada kabar ustad Epit di barengan lain gayaan ya gitu ayo orang mah dah yang payah ke sok we hayang da ya urang leuwih gelo ti gelo atuh nya urut master of nu gelo paling nu gelo teh ulah cenah mah guru urang cenah nya jadi ulah sarwana bu keun we da Allah nu gaduh urang saya sampai dapat jatah di antara 30 di Bandung yang harus pengawalan dari Polda ya, ambil semuanya ya, kira-kira aman di saya sare nggak we enak mah jaga diri masing-masing selamatkan diri masing-masing kuatkan iman takwa ninja hatori nikmati jalanan semua nugelo sekarang lagi di gerakan untuk kemarin di TSM mabok mau senjata tanjamannya nu gelo make pajero cahing interior oke okay, yuk supaya ngahiji mau apa hili, papisah mau jadi doa temana dulur sajalur ges, duna ala lakur ker ngalawan anu rek setuju Allahu akbar Makanya apa cantel kabeh nyamangnya. Nanti ini habis acara ada nota kesepahaman bahwa Banjar berdamai. Setuju. Saatnya berdamai. Karena Allah mencintai kedamaian. Ya, mudah-mudahan Banjar jadi contoh perdamaian dunia. Amin. Dimulai dari komunitas motor yang memberikan frekuensi positif kemanapun pergi, dimanapun berada. Sadapur, sadu, sadapur, sakasur, sasumur, salemur, sagubernur, peakur, akur, dikubur, sajalur, pengampuran rumah gopur. Setuju? Tok, dua di ikhwan. Tok A, duaan langsung nggak dia. Dua cowok berkacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, yang dimaksud dengan ilmu tauhid itu apa? Mohon maaf, ini di luar topik pembicaraan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid, tahu tentang hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi ternyata hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati itu jangan. Yuk, pilihannya dua, mati syahid atau hidup mulia. Tauhid ilmunya. Saya dipoto bari nunjuk, lain ngorong ya teh. Simbol tauhid saudara. Kul huwallahu ah, Allahu saw, lam yalid walam walam yakul lahu kupuan Oh jelema jago, nu jago mah Allah nu aing, maung Bandung nu aing, aing nu Allah. Mentak Persib eleh wae, usum Allah ya meng banyak. Setuju? Jadi ilmu tauhid itu ilmu mewahidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabeh di Allah, kabeh diurus ku Allah, karalik deui ka Allah. Ini belajarnya gampang, tinggal yakin ke Allah yang maha. Allah wa ni'mal, ni'mal maula wa ni'man Allah dulu, Allah lagi, lagi, lagi Allah itu ilmu tauhid. Allah terus. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan pacar karena Allah daripada kehilangan Allah karena pacar. Setuju? Allah Akbar. Taya taya ilmu tauhid. Ya. Oh. Nanti bonus terakhir di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Rahman. Saya mau bertanya, alhamdulillah sesuai tema, Ustadz barengan ngajaga lembur, tapi di lembur abi di Ciamis menuju sum politik gitu, ya, Ustadz jantan ayah dulur kalah papasean kepada beda milih calon kepala iya nak kepala daerah nak gitu umaha iya nak penjelasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Al-Quran ada surat Al-Baqarah 213 surat Ali Imran ina dina indalil Islam gak ahnabna ayah berbeda pendapat mah tenan saya seakan malin beda pendapat beda pendapatan heeh dengkian mang punyarek partai Naon wa Angger ibadahkeduka Allah Allah ninya eh. satu beteri tak kurang ayaah cara gede bungah kecampuran politik eh. politik ke singkatan gapo gaji berapa partai Surabi suararayaat bingung liur darahgang koto jarak ranji ah basilahin partai partaiuraangnya teh mikiran ranndra jadi a ukah jebaku politik pilih pemimpin anu apa doa Su KwC eh sinya Hai cucukinggu tulang peda u di Bandung di Growan Ka Gubernur susstadstadili pamimpin hukuma pilih pamimpin no apa doa asuka doa sukawC aman mimpiimpin ah, daerah doa sukawC ke apa peril stroke sita Setuju tidak? Nges audisi pemimpin ada doa dahar, apa tuh doa suka WC, muneta nges apa, colok, kuawi. Ya, mimpinnya karena Allah, ulah karena itu. Dah godaan akhirnya mah harta, tahta, wanita, kuota, jumlah anggota. Benar tuh? Mun bahula empat sehat lima sempurna, air mah empat sehat lima sempurna, genep casan tujuh power bank, 8 tethering, 8 wifi liur lah pokok namanya. Nges akhirnya mah nges rukun satu bersatu bersaudara. Allahu akbar. Oke jadi, Mang, mana? Ah, ada ya. Pajero pasukan jenggot Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam hijrah, Kang Ustad. Nama saya Dadang. Sejala kebetulan sanes ajengan resep kabudak ngoran hijrah gitu kan. An. Tapi kami di lingkungan zona 13, zona 10 rek ngahijrahkeun budak ngora teh berat, Kang berat jika kita ya saya tantangan anak itu tapi berat bukan berarti rumit insya Allah dalam artian ketika numawana siga kang ustad gitu siga kuring meren rek percayaan kumaha numawana ge tatoan kang atuh nuka dua rek percayaan kumaha dan ngajakan ge kudu tukang mabok jadi saya teh bingung pamarentah teh bakal percayaan teh ka saya teh jeung kang ustad teh bagaimana tukang mabok bari tatoan atuh satu juta, Tapi cing sugan ayah solusi tikang ee kami kami no ayah di Banjar kudu kumaha carana iji supaya pemimpin yang pemerintah percayain yang tukang no ayah tatuan ya ada ustad daripada no ayah tatuan tebuki ke masjid saya mah gitu anu kedua kudu kumaha carana bukan hanya dukungan da, da, da saya mah teu butuh ku pemerintah Kang butuh support Banjar kondusif ngahiji Allah Akbar itu da kejadian nu na ustad itu tutur nu geloge bongan lo nu garelo atuh sebenar mah da sim kuring mah kang dipayahan ku nu gelo da mangan sekali hirup dua kali jadi ibu lah nah gitu miriweuh rek mehan aing lah yang bakal payah iya gitu <laughs> kumaha carana kang dukungan anak kami dari komunitas forum pemuda hijrah kota Banjar mewakili itu pemuda hijrah batur arek rek ngomong gitu kalian tak kuring cik bantuan kumaha kang ee solusina supaya pemerintah masyarakat terutama ulama ngadukung kasim kuring sapara kanca dina rangka ngahijrahkeun jalma tina teu bener jadi bener tina bener jadi lebih bener takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Bandung ke Kang teu langsung kieu semua cacian makian ya. jadi saya nyen kuat sederhana orang jadi frustasinya rek diajar bener ai keur teu balik dituturkeun Eh bener urang disengsirikeun kan lamun ku nafsu mah ditamu teu disanguan kan gitu maka sempit lawannya kan untuk terus istiqomah ngajak kana kahadean Inna akromakum indallahi at Allah mau ningali tato jeung undur makola wala tandur man kola tong ningali saha nu ngomongna tingali omongan anak tina bujur hayaman nog mah cokot setuju eh ti urang ge ai nog mah entong atuh komo nog urang mah jadi frustasi kang hampir frustasinya lawan aku prestasi sempit lawan aku sempat tegang lawan aku tenang terus pemicu lawan aku pemacu pemicu negatif pemacu positif tayo dipacu ya supaya positif kak biarkan orang mau berkata apa maka niatkanlah ulah karena pemerintah karena Allah biar tidak lelah harus lillah setuju Bunker macu mangi belut, cokotong. Kedakwah pemerintah dukung, sambut. Akhirnya ada perlindungan dari Polda, ada sprint dari gubernur. Bahwa lama sorok karir kan langsung kia dicurigai mau budak ka masjid di Tarato. Naon juga Sanggaran mau canceling. Tapi jawab bunyi kat WC, ku prestasi lain ku prestasi. Setuju? Akhirnya dipanggil, Ustaz bisa cina. Satu juta anak Jawa Barat sudah kembali ke masjid. Allahu Akbar. Jadi lain baju, akhlak yang ukuran perilaku sujuk maka rubah nutadinah sesat jadi hebat Nutadina kiat jadi taat Nutadina Bejat jadi Taubat jadilah pelopor jangan jadi pelapornya byenan dia duluk sama eraku kuda kuda pohon di carana eh kelonyir ganakakda nepi poho di carana sekuda cuek aya la en Jawa Barat bangga menjaar pegaga Yusuf Mansur Bandungmoga YouTube banjur kan prestasiikan perjalananbar Bandung apalagi Wow beraganya homer polisi pisah Perudakgarlut kepisaun Pakdak ke dombelor kurang turun wudhu kasir kaki wudhu mentakan uruton ah? hijrah tinggalat bubar anjing en salat tuh jadi bubarnya jadi sholatnya juara mantap seorang orang sarolat bang sarolat lawan nah, aja Mang Kiki pernah sholat di Braga kasaripat prostitusi batur kiki tuan orang mah sholat cerita. tah gampang atuh ngahudangkeun wae saya hudang mah salatan Allah wa Akbar pasti neje goblok aing can maut nya apa karena celina la ilah illallah jadi akang harus tetap optimis kang treatmentnya murah dah ikhlas nu penting mah ulah neangan follower ulah neangan naon ai Rasulullah bogaweun sosial media tuh warna lebih ke orang karena ikhlasnya sudah orang mana yang ridho Allah orang mau berkata apa ingat dulu Rasul gelarnya apa al amin setelah diberi wahyu jadi al majnun jadi benar cek si ibu itu ya nu gelo teh nu mana nu bener nu sialo mah karena nangis nges garelo jadi nu gelo disebut ge gelo kusaha nu gelo entah tong saruana batur gelo orang mana ya orang berbuat kebaikan pasta bikul beloba-loba pada kebaikan telah masa lalu kita apa tapi aya cara kan nyiin keha barudak di Bandung ngejos di ulang tepas tabiku belomba-lobalah pada kebaikan langsung diamalkan balik ngaji inineksng dipuntaskan tadi tanyalak ditasuhan nah ini sihsipangs teh yuhan tahulah sampai ke jebabaknya itulah Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Eh, acara selanjutnya adalah nota kesepahaman nanti MC yang mengarahkan. Terima kasih semua yang hadir di sini semoga dijadikan amal soleh. Bandung menjadi kota kondusif satu bersatu bersaudara. Yang hadir di sini semoga berkah dan bisa haji dan umroh tahun ini amin. Nuboga hutang dilunasan amin. Anucan boga jodoh jodohan amin. Anucan boga di imahan amin. Nucan kawin dikawinkan amin. nunggu kawin kawin deh Nah, yang segitulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.